masyayikh, asatid, para sepuh lan bini sepuh, ugi tokoh-tokoh masyarakat. Hingga menuriyo kantor-kantor panitia penyelenggara pengajian pada malam hari ini yang saya cintai, yang saya hormati, Para bapak itu, para cewek, beliau jamaah. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jawab, al mukminu la yamutu bal yunqaru min daril sana ila dari baqa wong mukmin niku ora mati mung wae dipindah Allah contoh dunia, gue kerusakan marang akhirat nggone kelanjutan Jadi ini, uang mukmin pun bukan berdarah. Namun dipindah kali Gusti Allah tetap urip mati ninggal no alam dunia saya berusaha. Dipindah urip bendene alam akhirat sing langgeng. Nopo kate dipindah? Sebab arep diwenehi hadiah. Sing umpama di paringi nang gone Dunia Donya iki gak kamot digawe wadah. Sama sekalian, dunia itu umpomo digawe wadah ganjarane wong mukmin siji mawon Mboten kamu, Jadi dunia ini digawe wadah ganjarannya wong mukmin setunggal itu gak kamu, Coba kamu yang pikir. Ono anak sedekah nang gone wong tuwae. Sedekah tak puluhan. Tak puluhan itu onde-onde sing cilik. Ya onde-onde gede gak tak puluhan tak gegeng anak saudara tak puluhan gue wong tuane. Niku kalau Gusti Allah dibani hadiah omah gedong di di swarga. Niku tak puluhan omah gedong siji. jadi orang puluhan omah gedong loro, telung puluhan omah gedong telu, tapi piring. Hmm. Yo duwe parunas ngono ngene. Iku saya sampai piring. Nenek 10 piring. Coba sama pikir. Ono wong sholat jenazah nyolati mayit. Ini udah kanjeng Nabi diwenei hadiah emas gedene sak kilo. Sahabat takon, sak ini ku pinten? Kanjeng Nabi dawuh sak kilo iku ukurane rong gunung Uhud iki nyolati mayat sepisan eh, diae emas rong gunung lah nyolati mayat pun pindho emasé piro petang gunung ping telu enam gunung iki nek wong biasa nek model Mumpung gawe ning nyolati mayit karo mayat Sak piro gununge mulih akhirnya. Indonesia ini di wadah gunungnya musim panjang jiwa. Kamu muat. Ana wong maca tasbih sepisan. Subhanallah. Niku gandarane ngebuki dino. Khairun minat dunia wa ma fiha. Luwe apik, luwe utama, luwe akeh timbang dunia sak isine. Maksud subhanallah sekitar, itu hadiah ngebuk itu. Jadi ngomong-ngomong kok diketok nong, maksud subhanallah, Indonesia ngebuk. Kendaraan yang masuk lagi. Aku rasa tekan panjang jiwa. Kena subhanallah. Sebaliknya yang ngono. Dunia ini digawe wadah siksane wong kafir iki yo ora kamot Nanti kan bahasanya mau bukti lukuru, rakamon. Mau panjang dulu, toko. Ono wong ninggal sholat sarbu sepisan. Iku seksane dicublek rantai tonggo geni rokok, dawane ditunggu dulu. Sobris bergorane. Hadir. Memang ekspresikan kata-kata di sobris ini tanpa di bris. Masa di sobris kok krik. Enggak seru. Mungkin dasar di sobris. Bergorane. Tembus. Misal ini. Mampu di sini. Mikrofon mikor dulu. Yang biasa dibengi Ya pulau orang dunia tapi kalau jenenge. Dibatet berodol pada itu. Lah ranting ini jalannya di puluh kilo. Umpama ranting itu tak plong, tak templong ranting itu di dalam di dunia. Lalu diakhir dengan air, lalu diakhir Umpama rantai tak plong iki di selene nang donya. Wong donya, kamu kehidupan. Kabeh makhluk mati. Ada ugen uget yang mati. Ini tinggal sholat pisan. Padahal orang panggil dua yang tinggal sholat enten nomor. Ya? Oh pabri, eh. Itu ya, kalau ditanya di diketoknya di dunia, tidak muat. Jadi pulau ini, dunia ini di wadah seksane wong kafir siji gak Sebagaimana dulunya itu Muhammad dan darahnya wong mukmin siji. Gak cukup. Mulanya kalau sampai itu terpaksa dipakai dipateni kalau Gusti Allah. Kok kasar ya bahasanya. Ini dia apa mau ke dipateni. Dipateni kalau Gusti Allah ku harus diwenehi hadiah kau ngomong umpama yang pantes di dunia Gak iso terima hadiah itu. Termasuk hadiah gede yang paling ya Allah menggone umat Muhammad yaitu bulan Ramadan. Wong maksudnya Allah Muhammad Kuno sering nyampe ke bulan Ramadan itu bulan di mana Allah kasmaran, Allah jatuh cinta dengan membagi cinta, senang kau kurang, Wong senang dia ya mau kurang. Tapi di bulan Ramadan, karo bulan Ramadan Allah cintanya tanpa ukuran. Coba ibadah siji balasannya sewu minimal sodako siji balasannya sewu minimal Mengenai wong sing ahli sodako nggone ulang Ramadan iki meneh nggone akhir tapi ketul. Lo ahli sodako kok ketul? iya soalnya sok kurang akeh sodako sewu dari tak juta lima ribu dari itu lima juta meneh nggone aku kuwuto wong dari jiwa kuwuto Mau lima nyewu jadi lima juta. Kaget nih, takut malaikat, malaikat. ini kok mau duit lima juta ini duit apa malaikat? Duitmu duit duitmu. Nah, kapan malaikat? kapan iko pas gaya pengajian di Quran, kami yang ditarik bayar lima nyewu. Lha kok kok malaikat? Kan kok jadi lima juta. Oh, lho ini mekar yuk kamar terus kebetulan masya allah malaikat malaikat ngerti yang mau nubian aku nyumbang tak akeh ini ramai imamnya ulit ngerti kalau ini caranya mau caranya biar tak ini dari malaikat lu potong kamu lu kita imamnya gue meruntus pemeringat kebetulan coba wanafatuhu tasbihun nafasnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu tercatat sebagai tasbih. Mebu metune anggur, ane itu catat ane dari subhanallah. Sampeyan nyekel angguran, sur itu di buku amal ditulis subhanallah. Nah, tokne angguran, surok di buku amal ditulis subhanallah. Sud, subhanallah, surok subhanallah, Sud, surok subhanallah subhanallah. Mana ulang Ramadan ini angguran sing ya tapi Tabe katen. Tapi so nemen-nemen kok beli metu. Wasyutuhu dikru. Diamnya orang yang puasa itu dicatat zikir. Menang gak lapo-lapo, longgo karo itu di buku amal catatannya dikit, dikit, dikit, dikit, dikit, dikit, dikit, dikit, dikit, dikit, dikit, dikit, rong jam sampai belum luntur gue. Itu malaikat itu katok nyatet ekstra keras dikit, dikit, dikit, dikit, dikit, dikit. Kalau di luar Ramadan catatannya kok gue, gue, gue, gue, gue. Coba. Bahkan walaupun nama singarane hadisnya does, tapi nek pondok ilmu amar kaurusan. Benar naumus suami mengibadatul itu hadis yang paling yang diulang Ramadan tidurnya orang yang berpuasa itu tercatat sebagai ibadah turun kilo ibadah Ono sing luwih ekstrim lagi. Rasulullah dawuh la perlu sebab besok ini adribu indallahi min rihil miski sungguh baru tidak sedap. Mulutnya orang yang berpuasa apa jenisnya azab ya? Kabeh wong sing poso rata-rata nang kota-kota. Mbok di Indonesia sing itu dengan mati. Itu menurut Allah lebih harum daripada parfum, Coba ini kan cinta buta namanya, cinta mati namanya. Wong adol bersin tidak ke fardu ya. Lain kalau sering kampanye, lalu ya, saya Syekh Jamal Medat Rasulullah Anhu kalau kita sudah melekat oleh kucing atau kurang itu potensi-potensi jelek ditutup kalau Gusti Allah. Potensi baik dimunculkan. Pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Rahmat Allah disurahkan sebanyak-banyaknya, sederas-sederasnya, digerosoknya di dunia wong anda jiwa. Mau firaya Allah, kanggo wong dong do itu dosa, ini ulah Ramadan ini disokno bersih ini. Ada apa sih kita bebas dari neraka? Pintu neraka ditutup serapat rapatnya. Bahkan setan dibelenggu, setan digondol. Gak iso ngudu menungso. Bulan Ramadan setan kena PHK masal. Gak iso ngudu menungso. Makanya lek kapan ono wong panjang jiwa, wong lanang awan-awan de warung, ngopi karo rokok sedal gedung. Yakin iku gak mergo dibunuh setan. Wong setan iki iso ngudu. Lha kok ngopi rokok sedal gedung? Ya wong iku ora setan. Makanya nek ana mau model ngono kuwi aja katik kok dilawan setan. Napa? Malah setan itu kudu dilawan. Sehingga ketika bulan Ramadan seperti ini apa yang kita bayangkan? Dangit dendam mangkel setan iki pol-polan. Gak mantel ya, ya opo, setan itu tugasnya mengumpulkan dosanya menungso. Lek menungso sampai dosanya, kok dari boloe ini. Bareng-bareng di neraka. Ya mas kalian, Rahmatullah selama puluhan tahun setan mengumpulkan itu ini menunggu Begitu sekolah bulan Ramadan, dosa ini dikumpul puluhan tahun hangus. lima puluh 50 kabeh karo dosa. Nyambut gawe puluhan tahun gak ono hasil nganggo. Mau mantu lepas ini nih tidak mau aku paham. yang sama itu setan, aku umpomo Umpama yang setan setane aku bohong gadri mondhe sampe sampe Pak Diwale sampe ngomong ati petani ngomong ga iso ga iso soalnya setan kamu wong kan kake setan wong si jiji sing budul setani ewon berarti wong si jiji setani ewon terus pas tuh sing ngarep-ngarep itu tokoh-tokoh setan umpomo-umpomo sebagai setan sampai yang mengumpulkan dosa kula puluhan tahun. Rupa akeh mulai pulau deh. Tanah dosa, nanti sama dengan susah terus satu dosa. Hmm, dari sopo. Waduh wae. pulang itu nanti sopo ngomong loh. Merong. Waduh mau, ngaji yang ada jalan, tapi yang nomor dosa yang barang. Kok dosa? Gimana cara aturan syariat mau ngaji kalau bapak kalau ibu-ibu kan berkenalan nyawa. Kudu dikai hijab, kudu dikai sadar. Kaulah nyawa. Lalu, kenapa dulu juga? Lelapok, soalnya kan nek wayang ini kita ayu kan, ini kan. Apa tujuannya kalau pengen disalam? Enggak salam memang. Ayo nih tujuanmu nek wayang ini kita coba. Yang saya di rumah punya yang miliki miliki betul. Kalau kucing anak-anak. Wong nganggo dasar kawut ini tegak kabeh. Mikire kelek bolong. Mikir rambutnya kelek Lu ini dosa mau boten kula nyawang ibu-ibu. Dosa. Dosa. Lu dosa barang. Wes ah. Taman mumpulnya dosa pulau, sama kan setan. Ngumpul dosa pulau sebagai menungso. Puluhan tahun, mulai wakil. Begitu kekoman Ramadan, pulau bener ibadah Ramadan ini. Dosa sing sampean puluhan, puluhan tahun entek nganggur dan nyambut gawe. Bagaimana perasaan sampean sebagai setan? Nangkel, sama menjiwai teman ada di setan. Apa mesti oleh pol-polan. Karenanya, kalau minggu ini mawon keterangan, allah ada beberapa tafsir yang harus kita raih di bulan Ramadan ini, gambarannya seorang tembang, perjalanan bulan dengan tiap tahun. Sebelas bulan di luar Ramadan, kemudian masuk Ramadan itu secara tembangnya, ilir-ilir. Ler-ilir, ler-ilir, tandure wusumilir, kan tak seluruh pengaben nah, sahamon sahamon penekno bimbing kuwi lunyu lunyu penekno kanggo basuh dodo tiro dodo tiro dodo tiro kumitir bedai pikir dodo mono dirumakeno kanggo sirko mongko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kamanane do surah surah hayu ilir ilir ilir niku tepas wong biyen ngarani ilir infak itu tujuannya kanggo menghasilkan lewat dini. Nah, isoe ngasilno mau ageng infak saiki kudu obah, kudu pola. Gambaran kula sama murid niki kudu ikhtiar, kudu pola, kudu obah. Lan orang bener wong nek <clears throat> jagakno mudune rezeki teko langit tanpa gelem ikhtiar kudu pola kudu obah. Ora oleh Pak, wong lanang kok poso tirakat wiridan, poso tirakat wiridan, poso tirakat wiridan. Tuhan belum nyampe dari nomor C, dari nomor D kasbel. Ini tengah rumah di sana bujumu. Makin buka lawan besar di mana masjid. Harap ibu sego ini mesti disentang. Kali ibu sego pengen mangan kasbel ibu kota kono. Dikongkong kau yang cepet ngobat mabit gambarannya wong murid ikhtiar. Yang pengen oleh wadeng kok. Pengen mama ya kudu pola, pengen rentet cangkeme kudu gelem regep tanane. Iki gambarane wong murid. Kalau sering matur polahe kaya ilir. Kalau itu ngetan ulon mobil habis mungkar masir kalang kabut nyusang jempalik gulung koming liwari nama novel telung puluh enam. Pergi pagi, pulang petang, goyang kayunan, gontang panting, pantas panas, pinggang pegal, gorek kurik, pala pusing, peringat beringat, berat kiri, keluar lorok kebelah berat menduak-menduak, berat kiri, penggajilan pas-pasan, pengeluaran pol-polan, pondokan kiran-kiran, dan yang sakit, berani macam-macam. Ini cocok yang apa-apa bisa, Pak. Nanti bisa tidak apa-apa. Pola nggak karuan itu yang digelai apa? Ya, Ternyata yang dicari cuma dua satu tandurir musumilir kang ijo royo royo ini urusannya weten nek bakat tandur sumilir rupane ijo royo royo tandur rapi alamat panen dadi gabah akeh berat akeh itu ya dadi duit Waktu mau urusannya weten tandure urusan milir royo royo itu nanti muaranya urusannya rotan tak senduh pengantin anyar nomor loro urusan pengantin anyar itu maksudnya urusan ngisore weteng pengantin anyar itu lebih penting no urusannya weteng atau urusan ngisore weteng Bro sedino orang mangan itu besar. Hmm, dia aku udah tahu kok. Loh, bulan Ramadan ini ya. Urusan weken kalau misalnya weken sementara kudu dintok. Urusan weken angan ngombe jumpa. Urusan misalnya weken mohon maaf. kula sampean kudu dadi cah angon, cah angon. Angon niku yo ya angon. Apa yo ya angon niku? Yo ya angon. Ngomong yo ngomong. Lho, hakikate menungso iki angon. Kullukum ra'in. Wa kullu ra'in mas'ulun an iya sih, Masing-masing dari kalian itu angon. Dan kalian semuanya nanti akan dimintai pertanggung jawaban tentang pengamalannya itu. Nah, Anda bahasa Indonesia-nya apa? Sumpahlah, ya. Apa lu ya? minimal amun awal SDW, amun awal sak ujur. Gak utangi awal mulai pucuk rambut nanti pucuknya tungkar ini bingung. Meripatnya bingung, begitu bilang Ramadan. Meripatnya bingung, hanya digunakan ke arah sesuatu yang diri dari Allah. Hindari sesuatu yang dimurkai Allah. Tidak dalam tulisannya Quran, bikin motor Quran. Ngomong, kak, aku sendiri apa ngadus? Kira-kira itu jadinya akan Ramadan ini akhirnya ini nyalam tulisannya Quran kalau nonton di kupinge dingon dikin Naji, ngaji dikin ngrumoke bacaan Quran cangkeme ngapunten dingon pikir-pikir di motor solawat ribut kan ini terus mau bayi tangane dingon dikile dingon atine dingon dikong lapor ya penek no bimbing gue Bapak aku takon nek perkara nenek tak nyawang wolang. Wong yo yo kuwi nane kan dipenen. Menek iki munggah wong mudun. Munggah. Tak ono menek wong mudun. Wong menek iku munggah untuk meraih derajat. Sing dikon menek iki blimbing. Kata sing nafiri bimbing roto-roto bimbingnya limo. Kalau sing enam itu salah sedaten. Gak kurang sama limo, ini gak kurang di sekolah roto Normalnya kan limo, gambaran rukun Islam yang lima. Kalau di bulan Ramadan, target yang harus kita pendek bulan Ramadan itu kalau limo. Satu, tuntas takun, meraih derajat takwa. Yang kedua, ikun minanda, terbebas dari neraka. Yang ketiga, untuk mendapatkan momentum Lailatul Qadar. Yang keempat, menuju Idul Fitri. Kembali kepada fitrah dan yang kelima menjadi Syawal, peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah. Wa shalli ala Muhammad. Dan puncaknya nanti lah ada puncak akun ulang jenengan dikengken menek munggah supaya derajatnya mencapai tingkat derajat yang tertinggi. Dalam Islam ada lima tingkat derajat yang menungso dan derajat yang Allah. Tingkat yang paling rendah Muslim. Pokoknya yang terlalu mengalami hukum Islam. Tingkat yang kedua di atasnya mukmin. Tingkat sing nomor tiga mukhlis, wong sing ikhlas. Tingkat kedua niku mukmin, wong sing iman. Mantap yakin percaya. Sing tingkat ketiga mukhlis, mulai melakukan ibadah didasari ke ikhlasan. Ini yo abot. Halo. Halo. Nah, kandung ngelatih keikhlasan itu kalau sering matur, sama nek golek ibadah, ojo niat boleh ganjaran, ojo niat buru ganjaran, tapi buru dan marini ganjaran. Cara yang nyambut tolong cara kerja, ojo buru upahe, tapi buru sing ngekeki upah. Halo. Ojo buru upahe, tapi buru saya ngopahi. Ana sing batak, padha ae. Sama yang guru pae rugi yang oleh upah toh. Tapi yang guru yang ngupahi, yang oleh upah yang oleh sing ngupahi. Duh, duh. Sampai yang senang di kenal kejar goreng. Kalau kenal Mas Bro sing pinter gawe gedang goreng. Senang di. Seneng kenal kenal Mas Bro. Saya sampai yang mau kenal gedang goreng. Enggak, jika gedang goreng tolong ember itu tak kalah eh, pentek gedang goreng ini. Umpamanya kena bujumu doyan-doyannya pol. Tapi dari sampean kenal mas, bro, yang pinter gaya gedang goreng. Mas, yo iya, gedang goreng ini entek. Mas, bro, gawe nona yang jadi so. Itu tak bilang ya? sampean, digawe nona mas, bro. Kalau oh, mas, itu gedang goreng ini mas, bro. Lalu sampean kenal sih, kenal dunia, kalau kenal sing duwe dunia. Hmm. kenal sih sing duwe donya. Lah nek mau kenal donya, sak piro akeh donya sampean iso entek. Tapi nek sampean kenal sih duwe donya, mati yo donya sampean entek. Sing duwe donya ngekeki ini dari so. Untuk sak piro sampean diparingi. Paham ta kok Iki bedanya guru upah kalau guru sing ngopahi. Lek mau guru upah yo oleh upah iku tok, tapi guru sing ngopahi yo oleh upah yo oleh sing ngopahi. Ana cerita macam ana rondo wong wayu isih nom gak duwe anak sobir wong-wong kuwi nang rondo terus mari kita berong kali ayu soge isih nom di sisi lain ana budo wis melarat rupanya elek àwọn di sini náà àyè sọ̀kè títí náà lára láti dùdọ̀ lára ẹ̀la níbi tẹ́tọ̀ọ̀bù tẹ́tọ̀ọ̀bù rí kẹfẹ́ kepencet, karo rondo mau jatuh cinta jenenge wong cinta dulu katanya di di mana mana selalu ada rondo yang terbayang-bayang kemutan turu gak iso anak mangan gak iso warak Kelingan rondo, cinta tak kena cinta. Akhirnya, terus nekat terus ini. Nekat, harus melamar. Kawan menang pokoknya, bukan melamar. Lu kok gak imbang, kono aku aku elek, kono suke aku. Nah, jadi harap bukan melamar kadang mongso. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat insun, melamar rondo terus. krono ilangaten hukume kados iki. Pau dalem. Bareng tekan omah rondo mlebu lungguh adep adepan karo rondo. Cek sak ketak wis iso Arep crito opo? Crito opo yo rupo ning yo nopo? Crito dunyo yo ora gebet opo-opo, duwe nyemuk linggis itu kok ning Tapi untuk Budo ini pinter, pinter, wes. Oh pinter deh. Nyambut gawe ning omahe Budo, rondo mau. Pokoke ana kuwi sukete ukur ngono dhewe. Sampah-sampah dibersihni, ana kok buntu yo obrok-obrok. Genteng loro dibenamno. Hmm. ini ngerti kan kepengin ngupahi dibagi tiga warna rokok kalau duit. Nah, sama kita kok ngerewangi nyambut saya aku dia mah sama belokan kalau di sini lu dek aku gak nggak boleh upah sama rasa mikir mau bayar aku aku niat ngerewangi sampean betul janji sama najem nulis menopo dari bayarannya itu. sama dengan mau itu muka-muka aku sehat si itu ngerewangi sampai terus kata mikir mau bayar aku hmm, rondo ini semua ini gak iso tuh kelam kelam jadi ini rondo mau rupanya jadi tapi sawangannya kok enak enak nih ngomong ngomong <laughs> enak nih ngomong ngomong model itu yang meneng nggak ambil dari mana dipetuli karo rondo ditamponi mas maaf waktu ngomongannya sama meniru teman aku ngomongnya kuangannya sih jadi mas ya timbangannya sama ngomongnya aku tak opari tak ngomong ya foto-foto timbangannya mau aku kalau sama misalnya nikahan mana ya aku aku gak dia kan kuno tuh Aku tak di pikiran tegang kuno. Tapi sama karo aku manut gak bisa mantunan. Gak terima oleh duit, tak oleh tak wong-wong ini. Mulia. Ya. Bukan ya, yang marok jangan dipasno waktu Mau urut mari ngaji suwe, sajan seprapat. Aku untuk dokter anggota saya. Terus tingkat tinggal papat muftin. Dan tak mudah Allah karena kekarah, karena dalam satu karah, punya roh. Dan ibadah nama Allah itu seakan-akan melihat Allah, seakan-akan. Kalau dari kita punya perasaan seperti itu, punya keyakinan baru kita dilihat sama Allah. Tingkat yang tertinggi mutakin, wong sing takwa. Itu tingkatan yang tertinggi. Dan ketakwaan itu bisa diperoleh melalui ibadah puasa di antaranya. Untuk takwa, ini tuh nek diringkes. Maknanya manut. Apa bu? Manut. Lah wong manut itu mesti bakal katut. Halo. Wong manut mesti bakal katut. Katut toko, lo katut sing dinut. tambahan kok manut wong budal ning pasar, mesti sampean katut tekan pasar. Wongnya kencapan nus, itu mau kok besok-besokan di belonnya pantar. Sama itu katut, besok-besokan. Wongnya mau orang dikini, bapak itu ya, sama itu katut kami. Bapak sama manut mau buka di masjid. Masjid yang sama yang gak harus sholat jamaah. Tapi itu akhirnya sama tekan masjid, itu katut dengan sholat jamaah. Mas, sama yang manut mau mungkin buka di belonnya konser dangdut. Jangan <laughs> kok atur tentang gondang buka semua. Wah, mantan teman-teman joko-joko kan gak kepak sama joko ini antem manus. Pak sama kok manus, kok yang buka ini gondek joli. Bisa kok yuk atur tentang gondang Wah, manus. Jadi kan kok manus, joyo. Wong dunia kok rusak. Sama yuk atur, rusaknya dunia. Bapak sama kok manus, Atine sampean lho kok manut cewek. Cewek ngombe yang pikir, ono cewek dhewe mati mu langsung ketentel. Hmm. Sama ada kasut cewek mau, ini sama digondol cewek mau. Mulane ono bilang kau curi hatiku. Sama manut kan Nabi mesti yang katut oleh karomah kemuliaannya kanjeng ada siapa hati yang Nabi. Manut nggone wong alim katut oleh ilmune. Santri kula sing manut kula nyukiri kula untuk manut kula kula ten pundi mawon yang bae manut nesote kula nah kula dikai mangan karo panitia nah, dia dene yo kasut oleh mangan kula diparingi berkat dene yo kasut oleh berkat ini hasilnya ya, kalau milih panitia. Ya. Nah, dia nah kula iki mboten miskin mboten maksud Lulane dene manut kula mboten lho mulane kok ora ono berkat dhewe syukur ditambahi kamu duit ditambah api mengulangi jatah bayaran untuk aku Lha mulane wong takwa itu paling mulia, soalnya wong takwa itu manut Gusti Allah. Wong manut Gusti Allah buh pirang persen mesti kecipratan kemuliaannya Gusti Allah. Paham kamu dulu? Saking manusia wong poso, itu lah sama pikir. Urusan mana ngombe itu manusia dosi Allah. Wong yang betul poso. Mana ngombe itu sakarpe. Mana tak warpe. Ngombe tak kelompok ini. Untuk kumpul buju itu tak. Tak tempere. Tapi ketika Ramadan, Gusti Allah mengingat melawan. Ojo! mangan gak wani. Mergo dilarang Allah, manut nang larangane Allah. Ngombe gak wani. Kumpul bojo, padahal bojo bojone dhewe. Mau kepingin apa yo. Bimpet. Mergo manut Gusti Allah. Nanti urut-urut kuping, urut-urut irung, nek kabar biasa bisa nggak tahu foto, gak wani, simpet, cumi. Soal makan ngombe, manut gusti Allah. Lalu tak ini ukuran mangan ngombene ini Lah apa maneh wong kandang jiwa. Porsi makan dan minum sebenarnya sama. Jadwalnya mawon yang berubah. Nggih iya you Makan pagi biasanya jam setengah itu jadwalnya mundur setengah papat sahur. Makan siang biasanya jam lurus setengah telu jadwalnya dirubah setengah enam. Malah porsinya yang akeh begitu mari besok mabes belum tung tung tung tung tung kan wae harganya hari-hari geragat nasional balas dendam dia ngomong dia porsi makan sama mau jadwalnya lain dan berubah tapi ada yang membedakan antara wong sing poso karo sing ora poso wong yang gak poso urusan manan ngombe gak males Gusti Allah ngombe ditentukan oleh tenggorokan. Kalau tenggorokan garing, terus ngombe. Mangan ditentukan oleh weteng. Kalau wetenge kucuk-kucuk-kucuk kue, dimploki panganan. Ngombe turut gorokan. Padahal gorokan itu sumber itu, sumber riak. Mangan, manut weteng. Padahal weteng itu wadahnya Lo manut gorokan, manut weteng Quran sumber itu berarti dari pasukan itu Mangan manus weteng ya. wadae. Namun tai berarti dari anak buah tai. Tapi ketika Ramadan berubah drastis itu, soal mangan ngombe, manut komandone Gusti. Mbok awan-awan ngelawan nopo, harap ngombe janji dulu mandi waktu buka, kawani. Dulu ono komando. Ngelak kau apa ya arep mangan gak di rumah ono mandu Enak-enak mangan sahur. Nikmat-nikmat mangan. Lah kok ono mandu insa lanjut. Ya napa nggih? Subhanallah. Urusan mangan ngombe jadi komando Gusti Allah. Begitu masuk waktu maghrib, Terujuk tak ambil manang barang. Yo yo ada dua dua. Ada dua yang kecamatan ambil deh. Ambil terujuk. Kalau tu ambil tak terima. Oh, Ini aku ngomong panjang dua kecamatan California salah. Lalu tuh anak anak ngombe diakui ya, kalau Gusti Allah dimanjakno kalau Gusti Allah. Dikomando kalau Gusti Allah. Itu orang mulia. Mergo anak anak ngombe diakui kalau Gusti Allah. Monggo dan jahat. Monggo dan nunjuk ngono. Komando ini lewat azan. Karena begitu azan maghrib tau kabeh masjid musola doae. Sampai musola sing biasane gak tau maghrib, dene musola iki ngene ora kok kok gak azan maghrib jamaah gak ono? Nah, maksud kan rame, kok golek takjil. Allahumma sholli Bapak sing mau mangan ngombe itu dimanggano kalau ora bedol. Nek dimanggano itu tandane wong mulya, nek gak dimanggano itu wong gak mulya. Ana wong duwe gawe mantu, terus ibu-ibu sing rewang. Kan pakai panganan, pakai minuman, moro ngemplak-ngemplak, moro srogat-srogat, tanpa dimanggano kalau sing duwe omah. Yo ya iso waras, yo ya iso seger, tapi ora dimanggano kalau sing duwe omah. Ini mantannya kurang tuh jenenge rae gede. Beda karo wong mulya dimanggake. Ana kiai rawuh ning gone wong sing duwe gawe mau. Bahkan sampe ora bakal panganan. kalau ya Allah kabare alhamdulillah ya sehat. Putrane ngira lho. Bahkan ngono begitu daharan tur siap dimanggake monggo yai catungan baru yen. Beda nang ngono. Ampun ana dadi kiai ya. <laughs> Ini yang membedakan antara manut karo orang manut. Nek manut senajan pekerjaannya remeh, itu oleh dia. Tapi walaupun pekerjaan itu ketoke pekerjaan yang serius, temen nek bukan manut, kau oleh dia Contoh, tentara itu pekerjaannya nembak. Orang dol nembak. orang tentara tanpa komando dari komandan Orang diperintah komandan, kok nembak uang Nembak ya tuh, mau nembak koknya. Apa dampaknya? Halo? Padahal nembak itu pekerjaannya, tapi karena tidak dikomando, orang manut komandan, malah nembak hukuman, dihukum. Walaupun itu pekerjaannya. Sebaliknya menurut komandan, pekerjaan remeh, Ono tentara anak buah di perintah komandan kelotean. Orang ini gak terima ditolong kelotean. Tiga yang dia kalau komandan Padahal mau terima kelotean. Paham apa betul? Ya wes, paham. Dan untuk meraih tangga yang namanya takwa itu modalnya iman.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 Stafnya amanu, finishnya takut modal untuk mencapai tingkat tertinggi takwa itu adalah iman. Padahal iman yang jadi modal amal soleh ini modalnya fluktuatif. Imane uang, dari ya tak no pandai jiwa. Itu imane kan kumat-kumatan loh apa, sepurane Bu Dewi ya, mamu tipis. Wangi-wangi mamu tipis. Enak bapak-bapak nih, jadi kan kami baru nonton itu apa tuh pendek lah. Nah, saya bersuara aku berarti gumori orang ya. Entengnya gak bersuara sholat, nempet. Jadi, Wah, mesti dalam sana. Ibu bapak, dan orang-orang Dodo. Uang itu, dari mana kandel? Dorongannya kalau kamu tidak kuat, akhirnya semangat. Masih lo tak mau main atur ke masjid. Jangan dikurung ada. Mesti gumrita hatinya. Tersentuh hatinya, kerentak langsung wudhu. Tapi yang rapi ambil sejadah berangkat jamaah. Karena imannya tebel. Begitu dengar azan, langsung bolongan keluar. Padahal rumahnya jauh dari musola, jauh dari masjid. Perumahan dan berangkat. Dengan ada pada dia, ini sudah rapat terjadi lah kan. Masya Allah, Mana pada jiwa kan allah boleh menunggu. Masih warganya ngono tapi karena imannya ini tebel, dorongannya kuat, berangkat jamaah. Terus sebaliknya, yang imannya tipis, dorongannya lemah, tiba-tiba protokolnya. Nasi Masih omai cerdas, masjid cerdas, musola, mengkali gantang penanggon. Rumah azan banter, kena azan. Asyhadu an Azab kudin, panjang jiwa. Wes, ya lah. Azab panjang jiwa. Panjang jiwa, ya? Maksudnya mau berdiri-diri, azan, panjang jiwa. jualan banter yo enak, tapi karena imannya tipis, dorongannya lemah, gak berangkat sama ah, malah orang mulai. Tantum besok kok punya. Soalnya dia ini asik nonton Raden Kian kata. Ya Allah, lagi Ramadan kiwanya itu dengan nak beli iman, nek model iman ini kebel kuat, Allah. Ketapaan akan kita lain. Yang angin mau kalau sampainya sendiri mereka. Betapa zaman akhir prediksi kalau kanjeng Nabi jamaah prihatin. Wa walaupun kabir walakinnaha pun ambil jamaah. Masjid musola api-api gede-gede min asroh bisa. Termasuk tanda-tanda kiamat. Tapi jamaah yang memprihatinkan. Tapi setiap kota ada masjid besar, masjid besar al masjid besar al muhrisi masjid besar Walaupun tapi masjid besar, baik rohman, tapi masjid ketok yang besar. Ya maaf ya Allah terutama yang subuh. Ya Allah mau kata mau nongkrong sama subuh masih terkawat sih. Saya mabuk berbus lewangiku, saya ada nyolong. Ayo kalau aku tidak mau ngomong itu ya. Saya mabuk berbus lewang, saya ada nyolong, saya pujian nyolong, saya komat nyolong, saya imami sing dadi makmur. Apa ya ono? Iya wong sing ngomong mau kuburan. Nari nabuh kubur dulu tung tung tung tung tung tung tung tung. Ada asalat. Kukairung minang malam. Nolong tung melas. Mari agar ini waktu ini tetap. Alhamdulillah Kudiannya nyantor Ngomongin uang Penasaran pengen ngerti Yang terkoy sombo Yang dikang nopo kambing nopo kanto Dibengke sama sendiri Anjen sisi ini yang sendiri Toko usen toko Kalau ujian Nah Dengan kai Bila Wong nyolo kodok Kenapa mau nyotok Balik nomor-nomor La Sholat ijen mau disekta gitu. Di pasangan itu lah sekta. Di rumah saya pada mulai berdua. Uangnya sholat ijen. Jadi yang ngerti dalam keadaan seperti itu kan dianjurkan untuk niat dari imam. Tapi nih godak pandilai jamaah. Kan niat dari imam. Lu kok niat dari imam itu terus makmumnya sopok. Eh menawa-nak jin-jin Lalu makmum, lo kok duit? Sungguh nak tiktok orang tua dibantu orang bukan hanya manusia, jin dan yang lain orang. Ini jadi niat lima. Amin. Harus bersyukur, iya, kena temen. Apa yo, kata ini ya. mungkin boleh pun, muni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya tegur Bukan terutama generasi muda putra putri ini bu di dengan nanti Quran gede ya. ibu kurang Wong tua gue anak bisa ngaji Quran ibu wong tua ya, harapan mlebu swarga. Wong aku ra ndonga kopi amin. Iki pemberitahuan. Amin iku nek ndonga. Nek sama semua aku iki ndonga kok gak wong tua punya anak bisa ngaji Quran itu wong tuwa harapan bagi swarga. rame banget. Pemberitahuan kok ini. Mau tolong Pak RT ya pemberitahuan warga lingkungan sini besok minggu kerja baktian. Amin. Orang banget Enggak rame enggak gitu. Tapi dua bisa ngaji Quran. Anak itu kan gak makan bareng. Ini makan bareng kalau anak yang itu ngaji Quran. Dosa sama diangkat Allah, sama dibersih sama neraka. Alhamdulillah. Itu enggak ada kacungnya kok dari kadang-kadang mubala itu kurang pas kadang-kadang. Urusannya ini amin Allahumma. Orang gondek, orang kata aneh amin Allahumma. Nek kalam doa, amin Allahumma amin. Lalu bukan kalam doa, amin alaihi. Kurang gendang. Pemberitahuan kok diamin. Al-Aulad, Ibn Minan, dan Belas, Ma'an, Dora, Tuhan. Atau seperti tidak tahu, tahu kanan sama orang ngerti kok doa ya, kan? Anak yang benten, mau dua kalau tidak lorok. Nah, kan banyak anak yang tidak lorok. Itu Wong luar juga sama berapa? Mana ibu kepingin gak ada anak yang terkena lagi dan bu? Jangan terkepung lagi. Wong otomatis perannya jangan Bapak jangan seneng buat dua anak yang pegawaiannya. Seneng kamu belum? Sama dia marah ngomong kan itu. Ngapuk ngejur. Kita tidak mau Ini yang kita bisa. Soalnya kalau aku ngomong. bapakku nabi aku dulu jadi tak ada bapakmu terus oh, bisa itu omongan tak ada bapakmu tak sendiri yang boleh anak mau oh, bapak yang lalu gimana Kalau anaknya Allah, kok mau ngitung dua penanganan dua jadi, no, bapakmu. ada nopo kan? Tuh, ada nopo kok, <laughs> Wong sederhana kok pengen banget di kabeh. Lha nek aku kene anake sama terus maca Quran coba tak kene. Mari tawon maca Quran di maca tasawuf. Anake sama terus. Mas aku ora boleh nanti sing ora boleh. Aku lek Natal hmm, bapak di sini ngono. Aku nek itu itu di sini. Hmm, Gak mau nang. Wes, anak-anak, muka-muka teman-teman, ini keluarga. pulang mau nggak mau mana pokoknya mau ahli Quran itu bimbing dino kiamat orang usah gue dari suaraku malah suaraku sembuh dari wong enak dong.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 سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يوم رمضان هذا ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته